Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 54 ya membahas masih tentang al-murabatu bil huruf yang keempat rabi'an al-af'alul khamsah yaitu fi'il-fi'il yang lima. Ta'rifuhu hiya kullu fi'lin مضارع اتصل به أليف أليف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين Definisinya adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung padanya alif isnin ya, alif yang bermakna dua orang laki-laki atau wawu jamaah wawu yang menunjukkan makna jama' atau yaul mukhatabah atau ya yang menunjukkan makna perempuan yang diajak bicara. Dan af'alul khamsah itu wazannya ada lima yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu wazannya polanya. Hukmuhu hukmuha bagaimana hukum i'rabnya turfa'u bi subutin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. jadi ya, marfukan dengan tanda i'rab tetapnya nun dan mansub serta jazam dengan dihapus huruf nunnya. Famisaluha fi halati raf'i <clears throat> qauluhu ta'ala fi surat as-saf ayat 11 tu'minuna billah wa qauluhu ta'ala fi surati ar-rahman di ayat 2 wan najmu wasyajaru yasjudan wa qauluhu ta'ala fi surati hud ya atajabina min amrillah ya. itu contoh contoh ayat-ayat yang terdapat fiil-fiil yang lima. Fafil ayatil ula kalimatu tu'minuna minal af'alil khamsa Maka pada ayat yang pertama kata tu'minuna ya adalah termasuk fiil-fiil yang lima. Wahia fi'lun mudhari'un ittasalat bihi wawul jama'ati wa huwa marfu' dan dia merupakan fiil mudhari yang bersambung padanya waw jamaah sehingga dia dikategorikan fiil-fiil yang lima wa huwa marfu dan i'rabnya marfu litajarridihi minan nasibi wal jazimi karena tidak adanya amil yang membuatnya nasab atau jazam wala maturafihi suwutun nunin ya anil dhammati dan tanda marfu'nya adalah tetapnya nun tu'minuna nunnya masih ada di akhir ya niabatan anil dhammati sebagai ganti tanda dhammah <clears throat> wa kalimatu yasjudani fi ayat wa najmu wasyajaru yasjudan ya fil ayat tsaniyah minal af'alil khamsah yasjudani pada ayat yang kedua termasuk fi'il-fi'il yang lima wahya fi'lun mudhari'un ittasalat bihi al aliful isnain yaitu fi'il mudhari yang bersambung padanya alif isnain wa huwa marfu ya dia irobnya marfu litajarridihi himinan nasibi wal jazimi karena tidak adanya ya amil yang membuat nasab atau jazm wa alamatu raf'ihi thubutun nunin abatan 'anil dhammati dan tanda marfunya adalah tetapnya huruf nun sebagai ganti tanda dhammah wa kalimatu ta'jabina fil ayati salisah minal af'alil khamsah dan kata ta'jabina pada ayat yang ketiga juga merupakan fi'il-fi'il yang lima. Wahia fi'lun mudhari'un ittasalat bihi ya'ul Dan dia adalah fi'il mudhari' yang bersambung padanya ya mukhatabah. Wahuwa marfu' dan i'rabnya marfu' litajaradihi minan nasibi wal Karena tidak ada amil pembuat nasab dan atau jazam dan tanda marfunya adalah subutun tunun sebagai ganti tanda doma. Wa mithalul af'alil khamsati fi halatayn nasbi wal jazmi qauluhu ta'ala fi suratil baqarah ayat 24 fa lam taf'alu wa lan taf'alu Fa'fil ayatil fi'lani lam taf'alu wa lan taf'alu Pemisalan contoh fiil-fiil yang lima pada kondisi nasab dan jazam itu terangkum dengan baik pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 24 yang artinya jika kamu tidak bisa membuat ya dan ya dan kamu tidak akan pernah bisa membuat ya fafil ayatil fi'lani dalam ayat ini ada dua fi'il yaitu lam taf'alu dan yang kedua lan taf'alu minal af'alil khamsah dan dua-duanya juga termasuk fiil-fiil yang lima. Wa huwa wa huma fi'lani mudhari'ani ittasala bihima wawul jama'ati wal ula majzumun. Dan kedua fiil tersebut adalah fiil mudhari yang bersambung padanya wawu jamaah dan yang pertama itu kondisinya majzum yaitu lam taf'alu. Majzum karena ada huruf lam Walamatu jazmihi hasfun nun dan tanda majuzumnya adalah dihapusnya huruf nunnya niabatan anis sukun sebagai ganti tanda sukun. Wasani mansubun dan yang kedua walan taf'alu itu i'rabnya mansub karena ada huruf lan wa alamatu nasbihi hasfun nuni niabatan anil fathah dan tanda mansubnya adalah dihapusnya huruf nun sebagai ganti tanda fathah. Selanjutnya di halaman 55 mukhatat mukhattatun yuwaddihul af'al af'al al khamsata. Ya, diagram yang menggambarkan fiil-fiil yang lima. Al af'alul khamsatu hiya. Fiil-fiil yang lima dia adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful isnaini aw wawul jam'ati aw ya'ul mukhatabati. Jadi setiap fi'il yang bersambung padanya alif isnin dan waw jamaah atau ya mukhatabah. Semisal pada baris pertama ya pada wazan yaf'alu ya kita lihat ke sebelah kiri horizontal ada yaf'alani taf'alani itu contoh yang kemasukan alif isnin. Yaf'aluna taf'aluna itu contoh yang kemasukan waw jamaah. Taf'alina yang kemasukan ya mukhatabah. Baris pertama yaf'alu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina itu merupakan kondisi atau dalam keadaan marfu. Yang kedua lan yaf'ala. Baris kedua itu dalam kondisi mansub. Ya, kita lihat perubahannya menjadi lan yaf'ala, lan yaf'ala, lan yaf'alu, yan lan yaf, lan taf'alu, lan taf'ali. Ya saat mansub hilang nunnya karena saat mansub tak i'rabnya adalah hasfun nun, dihapusnya huruf nun. Ya baik dalam kondisi mansub atau majzum di baris yang ketiga lam yaf'al. Kita lihat bagaimana perubahan di fiil-fiil yang lima menjadi lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. <clears throat> Sama i'rabnya adalah dihapusnya nun. Selanjutnya al-i'rabu di halaman 55. Yang pertama ayat tu'minuna billah. Tu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa lamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anid dhammati li'annahu min al-af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Tu'minuna adalah fi'il mudhari marfu dan tanda marfunya adalah tetapnya nun sebagai ganti tanda domah karena dia termasuk fiil-fiil yang lima. wau di sana adalah wau jamaah, domir bersambung mabni dengan tanda sukun dalam posisi marfu sebagai fa'il. Billahi alba'u harfu jarrin Allah Allahi lafzul jalalati ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li billahi al ba di karena ada huruf ba dan tanda majrurnya adalah kasrah dan jar dan dan susunan jar majrur yaitu billahi itu sepaket muta'alliqani muta'alliqani bil fi'li itu terkait dengan fi'il sebelumnya yaitu minuna wan najmu wasyajaru yasjudan wan najmu al wawu harfu atfin an najmu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih dan Wa di sana itu huruf atof, an-najmu itu mubtada, kondisinya marfu dan tanda marfunya adalah dommah yang nampak pada harokat akhirnya. Wasyajaru al-wa'u itu harf watfin huruf atof asyajaru ma'tufun 'alan najmi marfu ya ma'tufun 'alan najmi marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Ya, syajaru itu ma'tuf kepada an-najmu ya, dan dia i'rabnya marfu serta tanda marfunya adalah dhammah yang nampak pada harokat akhirnya. Yasjudani fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal af'alil khamsati. Wa aliful isnaini dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun wa jumlatu min af'a min al fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khabarul mubtada'i yasjudani adalah fi'il mudhari marfu dan tanda marfunya adalah tetapnya nun sebagai ganti tanda domah karena yasjudani termasuk fi'il-fi'il yang lima serta alif isnen pada ya kalimat yasjudani itu adalah domir yang bersambung mabni atas tanda sukun pada posisi marfu sebagai fa'il. Sedangkan jumlah ya dari susunan fi'il dan fa'il yaitu pada yasjudani itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yasjudani, fa'ilnya itu alif isnin. Fi mahali raf'in khabarul mubtada. Ya yasjudani itu sepaket pada posisi marfu sebagai khobar mubtada. Mubtadanya apa? ya wan najmu wasyajaru itu Selanjutnya atajabina min amrillah. Atajabina alhamzatu harfu istifhamin. Ta'jabina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu al af'alil khamsati wa ya'ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Hamzah itu huruf istimham, huruf tanya. Ya. Ta'jabina itu fi'il mudhari marfu dan tanda marfunya itu tetapnya nun karena ta'jabina termasuk fi'il-fi'il yang lima. Ya mukhatabah itu di sana domir yang bersambung mabni atas sukun pada posisi marfu sebagai fa'ilnya. Min amri min harfu jarrin huruf jar. Amri isim majrur ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasratu zahira ya dan tanda majrurnya adalah kasrah yang nampak Allahi lafzu jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu ala akhirih Allah itu adalah lafaz jalalah dia sebagai mudhaf ilaih dan i'rabnya majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya Selesai kita lanjutkan pada audio selanjutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.